Selamat siang Bu Wibi. Ya, selamat siang. Silahkan Ibu. Saya cuma mau ingetin aja bangsa Indonesia dari Aceh sampai Papua. Ingetin, agama Islam itu pendatang, baru datang 500 tahun. Konghucu, Buddha, Hindu itu udah ribuan tahun. Jadi jangan egois, jangan tambah kualatnya. Bangsa Indonesia udah susah, ngerti Jangan sosokan gitu, mau jadi Buddha Arab. Iya, Ibu Ibi terima kasih komentarnya. Saya beralih ke Pak Ahmad, selamat siang. Ya, sebetulnya tidak perlu dipermasalahkan antara agama. Kita harus bangga bahwa Indonesia itu bisa menjadi tempat berkumpulnya umat-umat agama Konghucu, saudara-saudara kita. Ya, musuhnya yang beragama Muslim, ya sebaiknya dengan besar hati. Tidak perlu membesarkan masalah ini, apalagi kita semacam mengadu domba agama dan sebagainya itu tidak baik ya saya pikir kita harus berbangga lah itu di, dijalankan kalau memang tidak bisa pemerintah sama hmm. dipindahkan tempatnya misalkan tetap dijalankan itu suatu kebanggaan buat Indonesia Assalamualaikum. Iya, terima kasih Pak Ahmad. Pak Arko, selamat siang. Silakan. Ya, ini kelihatannya kalau saya analisa ada permasalahan ini ya. Di dekatnya kan ada masjid, katanya tanahnya belum tuntas. Tapi kan itu tidak ada hubungannya sama sekali. Cuman kalau saya lihat memang mental rakyat kita kan sudah menjurus ke anarkis ya. Udah kayak teroris gitu. Jadi ada ada kongres ini kemudian ya kaitkan ya kan tanah yang bermasalah mungkin juga mungkin ya ada, ada unsur sarannya juga mungkin kan yang lagi berkonflik tanahnya juga mungkin aja <laughs> bisa jadi ya, ya non muslim gitu kan nah ini dikait-kaitkan sebenarnya cuman ya ini pemerintah harus tegas tuh gitu. ya tapi ya kalau ngomong pemerintah harus tegas contohnya udah banyak ya pemerintah saya rasa dalam hal ini malah malah akan cuci tangan gitu apalagi dengan agama Konghucu kan minoritas kan mana kali perhatian sama raja tapi nggak apa-apa mata dunia kan sudah mulai mulai melihat ya kita hanya bisa melihat saja gitu aja makasih Bapak Bambang selamat siang selamat siang iya volume radio mohon dikecilkan sedikit Pak Bambang eh, saya menilai begini Oke, halo Pak Bambang Terputus rupanya ya Selamat siang Pak Ali Iya siang Silakan Bapak Saya cuma mau kasih komentar Memang kita harus sama-sama dewasa ya Dalam mensikapi ini banyak kepentingan konflik yang bermain pasti di situ Jadi seperti yang komentator yang nomor dua itu saya setuju sekali Saya juga muslim Tapi kebebasan beragama akan memang dipunjung-junjung tinggi Nah itu yang memang harus diperhatikan Karena kepentingan tadi mungkin juga jadi ada tanahnya itu yang masih berkonflik Bisa jadi dia bisa bermain atau mungkin berkepentingan itu Sehingga itu membuat rusuh suasana gitu kan itu hanya saya ingin berkomentar untuk ibu yang pertama kali komentator jadi menurut saya sih jangan kita juga jangan coba mengungkit-ungkit unsur sara ya ya tadi juga menyebutkan salah satu ras arab dan sebagainya menurut saya itu nggak perlu kita sama-sama dewasa aja dan ini juga agama dan kepercayaan itu kan masing-masing ya jadi itu yang kita harus saling bisa menghormati itu aja sih komen saya ya. baik terima kasih Pak Ali dan ada Pak Ali lagi ya di belakangnya Pak Ali selamat siang Bapak ya siang Pak silakan memang kalau kita lihat belakangan ini ya ketegasan pemerintah itu nggak ada mau dibilang dari peraturannya yang dibikin memang memojokkan mempersulit orang mau beribadah kedua juga eh, aparatnya yang jelas-jelas uh, apa nggak membela yang seharusnya dia bela gitu, yang lemah dibela eh, nggak netral. Memang Indonesia harusnya takutnya sama luar negeri aja. Jadi ditekan sama luar negeri baru. Kalau enggak nggak bakalan. Nah itulah Indonesia jeleknya Pak. Terima kasih hmm, Pak. Baik, terima kasih Pak Ali dan sudah ada bergabung. Halo Pak Selamat. Ya, selamat siang. Mohon volume radio Anda Pak Selamat. Nah, itu contoh sekali lagi bahwa banyak masyarakat kita yang ah, belum bisa berpikir. Uh, mau saja bisa percaya bahwa yang ada keputusan Tuhan itu hanya yang ada di burung terkutuk. Terima kasih. Pak Giri. Ya silakan Pak Fred. Selamat sore. Ini saya kira kekanak-kanakan sekali itu jadi hanya menunjukkan apa kekonyolan kita sendiri ya terutama itu adalah pertemuan eh, sedunia nah, eh, itu saya kira salah jadi harus pemerintah jangan memberikan kesempatan untuk eh, mengubah acara ini terima kasih Pak selamat sore terima kasih Pak Fred kita beralih ke Pak Kahin halo halo selamat sore Pak Kahin ya silakan Pak Kahin ya di tempat Konghucu bahwa uh, ah, Tianpo oh Yen iya, Chai gitu ya puyen Uyen Ken kalau ada kesalahan, kekurangan, kemiskinan atau penderitaan dari kita jangan kita salahkan orang lain jangan kita salahkan Tuhan tapi salahkan diri sendiri kalau kita lihat Tiongkok begitu, begitu maju harus kita belajar dari prinsip-prinsip mereka nah disitu harus kita berkaca kepada langit langit yang mempunyai uh, memelihara empat musim tapi dia tidak bicara apa-apa dia cuma diam tapi banyak bekerja terima kasih terima kasih Pak Kahin kita ke Pak John halo halo silakan Pak John ya Indonesia katanya negara yang beragama negara Pancasila negara yang menjadi hak hak beragama sebagainya sekarang tunjukkanlah hai Menteri Agama bagaimana kau mengolah apa namanya warga Indonesia ini uh, dalam hal toleransi agama saya menteri keamanan bagaimana kaum memastikan keamanan untuk menjaga ketertiban di negara ini jadi tidak hanya setiap oh negara kita negara yang sangat toleran uh, sangat sindikat juga ikat sangat lain, jadi luar negeri tidak tapi dari sana tidak terima kasih terima kasih Pak John kita ke Pariduan Ridwan halo Halo Pak Ridwan. Iya. Silakan Pak Ridwan. Ini eh, bangsa kita sangat terbius sekali ya. Mungkin segelintir eh, oknum-oknum sangat eh, i fisik. Ini buat saya sama dengan di dapur kita ada kebakaran mungkin kita lupa matiin enggak tapi kita menyalahkan tetangga yang tidak ada sangkut pautnya dengan kita terima kasih terima kasih Pak Ridwan kita ke Pak Widi halo ya selamat sore Assalamualaikum. Ya silakan Pak Widi. Ya, eh, ini kita harus teriakan kepada dunia bahwa eh, Indonesia betul-betul bisa eh, bertoleransi dalam segala agama sesuai dengan dasar-dasar negara. Dan kita sebagai orang muslim juga mayoritas kita jangan lupa bahwa agama Islam antara lain yang membawa masuk ke Indonesia adalah orang-orang Tionghoa orang-orang Tionghoa salah satu dari sunan-sunan eh, Wali Songo itu termasuk Raden Patahnya yang mendirikan masjid yang sekarang dilestarikan itu punya nama Chinese sendiri terima kasih terima kasih